Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila seseorang merasa nikmat dengan kehidupan dunianya, lalu dia merasa bodoh dengan agamanya, tidak mau belajar, tidak mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih memfokuskan untuk mendapatkan kehidupan dunianya, memperbanyak materinya, maka inilah kehinaan, itu bukan kemuliaan. Wallahul musta'an. Hasilnya apa? Sallallahu alaikum dhullan. Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan diri kalian pada kebinasaan. Kehinaan. Menjadi umat yang hina. Muslimin tapi hina. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan kehidupan dunianya daripada mempelajari agamanya. Mereka lebih rela mati demi mencari harta daripada mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin semenjak kecil anak-anak itu sudah didoktrin dari kecil. Harapan anak ini menjadi profesor, anak ini menjadi insinyur, anak ini ahli dalam bidang ini, bidang itu. Jadi presiden, jadi Dunia, dunia. Ya. Sangat sulit sekarang ini kita mendapati orang-orang tua yang mendoktrin anaknya. Gimana caranya supaya anak ini menjadi anak yang saleh, hafal Al-Qur'an, semoga bisa menjadi ulama yang menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Karena anggapan mereka seorang yang mempelajari ilmu syar'i nggak punya masa depan. Tidak punya masa depan. Mau makan apa? Mau makan apa? Apa sih yang mau dimakan? Hah? Apa yang mau dimakan? Asyirul muslimin rahimakumullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada seorang berjalan di atas sunnah meskipun disertai dengan kemiskinan walhamdulillah seorang muslim yang tawakal kepada Allah itu nggak perlu banyak-banyak dalam kehidupannya harta cukup dia nggak perlu ngemis di tangan manusia meminta-minta kepada manusia dia mendapatkan hidayah dia bisa menuntut ilmu alhamdulillah Hah? itulah kenikmatan dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntunglah seorang hamba, dia muslim dan dia mendapatkan rezeki yang cukup dan Allah Subhanahu wa taala beri sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Itulah kehidupan yang sebenarnya di dunia memanfaatkan rezeki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berislam, berserah diri kepada Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah di atasnya. Itulah kebahagiaan. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Namun jika seorang meninggalkan sunnah tidak ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala masa bodoh dengan ilmu lebih mementingkan kehidupan dunianya maka itu kehinaan dan kehinaan inilah yang terjadi yang menimpa kaum muslimin sekarang ini direndahkan bahkan musuh-musuh Islam mereka tidak memiliki rasa takut kepada kaum muslimin sama sekali kaum muslimin tidak diperhitungkan kaum muslimin tidak disegani membunuh kaum muslimin seperti membunuh nyamuk tidak ada nilainya sama sekali di hadapan orang-orang kafir sementara dahulu kaum muslimin dalam keadaan izzah mulia mulia raja Romawi Heraklius ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir dia bertanya tentang ciri-ciri seorang yang ada di Makkah yang mengaku sebagai nabi. Bagaimana keturunannya? Lalu siapa yang menjadi pengikutnya? Disebutkan, dipertanyakan seluruhnya. Karena dia ingin menyesuaikan ciri-ciri yang mengaku sebagai nabi tersebut dengan apa yang dia baca dari Injil dan yang dia pelajari dari pendeta-pendeta sebelumnya. Ternyata sesuai ternyata sesuai yang dengan itu pun dia meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah seorang nabi dan rasul yang diutus di akhir zaman. Maka tatkala dia telah mendengarkan keterangan dari Abu Sufyan, dia mengatakan kepada Abu Sufyan, "La in kana ma taquluhu haqqan fasayamlikuhu ma tahta qadamayya hataini." Kalaulah seandainya apa yang kamu ucapkan ini benar, kalau seandainya apa yang kamu ucapkan ini benar, maka dia akan menguasai tahtaku sekarang ini. Suatu saat dia akan menguasai tahtaku sekarang ini. Ketakutan. Eh. Dan dia sudah meyakini bahwa pasti dia akan berkuasa. Pasti dia akan menguasai dunia. Dalam kondisi pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang gencar-gencarnya orang-orang kafir Quraisy memerangi Rasulullah, membaikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waktu itu khamsan lam yu'tahunna ahadun al anbiya qabli." Aku diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir itu rasa takut dalam perjalanan perjalanan sebulan lamanya. Perjalanan sebulan. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jarak beliau dari musuh-musuh Islam perjalanan sebulan mereka sudah ketakutan jadi benar-benar dimuliakan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berangkat ke kabilah Banu Quraifah yang membatalkan perjanjian damai sebelum tiba ini orang-orang Yahudi sudah dalam keadaan ketakutan maka mereka berkumpul di, di dalam benteng, tidak berani keluar. Mereka berkumpul di dalam bentengnya saja, tidak berani keluar meninggalkan atau keluar dari benteng tersebut, karena para sahabat sudah memblokir ketakutan, ya ketakutan. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri tanpa perlawanan, tanpa perlawanan sama sekali Ma'asyiral muslim rahimakumullah, izzah. Kemuliaan yang dimiliki oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan yang kokoh, keistiqomahan, kokohnya mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa mereka pada kemuliaan. Orang-orang kafir tidak punya kemuliaan ketika itu. Rendah, hina. Tapi coba kita melihat sekarang kaum muslimin tidak dihargai sama sekali. Tidak dihargai. Disilangkan rasa takut di dalam diri orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Dalam kondisi kaum muslimin terjatuh ke dalam penyakit kronis, penyakit al alwahan, cinta dunia dan takut mati.